Jadi Muhammad bin Abdullah bin Numair meriwayatkan hadis dari dua orang guru. Dari ayahnya Abdullah bin Numair, kemudian dari Waqi' bin Jarrah Ar-Ruasi. Kemudian keduanya ayahnya dan Waqi' meriwayatkan dari Amash Sulaiman bin Mahran, kemudian Amash meriwayatkan dari Syaqiq bin Salamah, kemudian Syaqiq bin Salamah meriwayatkan dari Abdullah yaitu Ibnu Mas'ud. Qala Waqi' Lihat Imam Muslim, perlihat. Riwayat dari Muhammad bin Abdullah bin Numair dari jalan Waqi' kemudian dari Amash, kemudian dari Syaqiq, kemudian dari Abdullah bin Mas'ud, di situ qala Rasulullah SAW Rasulullah berkata, Abdullah bin Mas'ud dari riwayat Waqi' qala Rasulullah, Rasulullah berkata. Sementara dari riwayat ayahnya dari riwayat Ibnu Numair, Abdullah bin Numair perkataan Abdullah bin Mas'ud bukan kala Rasulullah tapi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Abdullah Mas'ud mengatakan saya mendengar Rasulullah SAW. Lihat Imam Muslim Muhammad bin Abdullah bin Numair dari Muhammad bin Abdullah bin Numair ada dua riwayat dua orang guru satu ayahnya yang kedua wakil dari wakil perkataan Abdullah bin Mas'ud Rasulullah bersabda dari ayahnya perkataan Abdullah bin Mas'ud saya mendengar Rasulullah SAW Ikhwani fiddin rahimakumullah. Kembali dari kejadian-kejadian di dalam pelajaran sanad ini kita ketahui bahwa Imam Muslim menghafal benar-benar apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan dia bisa memilah subhanallah seorang jenius yang Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk menjaga agama Allah menghafal hadis Rasulullah, dia tahu sekian ribu hadis yang dia hafal dari riwayat ini kala Rasulullah, dari riwayat ini saya mendengar Rasulullah sami'tu Rasulullah. Padahal kita katakan untuk itu sebenarnya tidak ada penyeberangan. Artinya sami'tu Rasulullah juga hadisnya sahih, Kalau Rasulullah SAW juga hadisnya sahih. Tapi itulah Imam Muslim. Tapi itulah Imam Muslim. Nah, bagi para penghafal-penghafal hadis, orang yang berusaha untuk menghafal hadis, kita akan kewalahan, sangat kewalahan untuk menentukan kalau yang ini Kalau Rasulullah atau sami'tu Rasulullah atau anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasul begini begini begini. Tapi Imam Muslim bisa membedakan di antara ribuan hafalan beliau, dia bisa membedakan ini yang qala Rasulullah, yang ini yang sami'tu Rasulullah. Ini menandakan hafalan daripada seorang imam dan kalau bukan karena ini bukan imam namanya. Dari sini kita juga mengetahui jangankan matan hadis yang langsung dari Rasulullah SAW, masalah ini pun tetap menjadi perhatian Imam Muslim. Pertanda ahlinya Imam Muslim di dalam ilmu sanad yaitu ilmu hadis. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sering meriwayatkan hadis di dalam hidup beliau. Sehingga seorang khalifah Bani Umayyah ingin menguji Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Abu Hurairah diundang ke istana diminta menyampaikan 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. 100 hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ternyata si Khalifah menyediakan tukang tulis di balik tirai, mencatat seluruh yang disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala Setelah selesai, Abu Hurairah diizinkan pulang. Genap satu tahun, Abu Hurairah diundang lagi ke istana permintaan raja, sebutkan hadis yang pernah Anda sampaikan kepada saya tahun yang lalu. Ini tidak gampang. Karena menghafal apa yang pernah keluar dari lisan kita, di mana kita, apa yang kita sampaikan. Tetapi itulah Abu Hurairah. Lalu beliau mengulang hadis yang pernah dia sampaikan kepada sang raja, disimak oleh juru tulis yang dahulu, beliau mengatakan tidak bertambah satu huruf, tidak kurang satu huruf. Karena memang Abu Hurairah didoakan oleh Rasulullah SAW orang yang menghafal hadis Nabi SAW Wasallam berkah doa Nabi SAW yang diterima oleh Abu Hurairah sehingga beliau sangat ahli di dalam ilmu hadis walaupun beliau hanya hidup tiga tahun lebih kurang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang menjadi sebuah catatan adalah setahun setelah menyampaikan hadis Abu Hurairah masih ingat Hadis apa yang disampaikan kepada raja? 100 hadis. Itu tidak gampang. Jadi hadis ini berasal dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu Rasulullah bersabda Man mata yushriku billahi syai'an dakhalan nar Barang siapa yang wafat meninggal dunia sementara dia menyungutukan Allah dengan sesuatu dakhalan nar dia pasti akan masuk neraka ini hadis wa qultu ana lalu Abdullah bin Mas'ud mengatakan dan saya mengatakan wa man mata la yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah barang siapa yang wafat meninggal tidak pernah mensukutukan Allah dengan sesuatu apapun pasti masuk surga Ikhwani fiddin rahimakumullah. Hadis ini dengan jelas memberikan sebuah garisan kepada kita bahwa surga atau neraka garisnya ada di dalam syirik atau tidak syirik. Meninggal dengan membawa dosa syirik, neraka pasti. Meninggal dunia tidak membawa dosa syirik, surga pasti. Kalau ada yang berkata, kenapa Ustadz berani pastikan? Saya katakan saya tidak memastikan, bukan saya, tetapi Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya tidak katakan wahai anda yang bernama Fulan ibn Fulan, anda pasti masuk surga. Tidak saya tidak katakan begitu. Kita membicarakan sebuah sifat orang yang wafat membawa dosa syirik, akidah kita menyatakan dia pasti penduduk neraka. Orang yang wafat dengan tidak pernah melakukan dosa syirik, kalau ataupun pernah tapi dihapus oleh taubat seperti sebahagian para sahabat Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang pernah hidup di masa jahiliyah kemudian dikikis oleh taubat karena taubat menghapuskan seluruh dosa yang sebelumnya, lalu setelah taubat sampai wafatnya tidak pernah melakukan dosa syirik itu pasti surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang berbicara ini adalah Al-Qur'an dan hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan tidak ada sebuah dosa Pembatas yang seperti ini Dibanding dosa, selain dosa ini Dosa syirik Tidak ada Dari majlis-majlis sebelum ini sering kita bicarakan Hanya syiriklah yang bisa mengekalkan orang di neraka Allah subhanahu wa ta'ala dan bebas dari dosa syiriklah yang bisa membuat seorang masuk ke dalam sorga Allah Subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa mengambil sebuah pelajaran penting bahwa ternyata hidup kita di permukaan bumi ini berjuang melawan kesyirikan. Yang pertama, dan setelah itu baru dosa-dosa. Kenapa? Karena dosa, kalau kita berjuang melawan dosa, dosa bukan pembatas surga atau neraka. Tetapi syirik statusnya seperti yang dibicarakan di dalam hadis ini. Wajar kalau seluruh nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala tugas utama mereka kikis akidah syirik di permukaan bumi, kembalikan umat kepada akidah tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Di sini letak kasih sayang Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Allah tidak ingin hambanya masuk neraka. Oleh karena itu diturunkan Al-Quran, diutus para nabi untuk mengajak umat, wahai umat, jauhi dosa syirik. Walakad ba'athna fi kulli ummatin rasula an ya'budullah wajtanibut tagut. Sungguh kami telah utus untuk setiap umat rasul. Tugas mereka sama an ya'budullah. Wahai kaumku, beribadahlah kalian hanya kepada Allah. Wajtanibut tagut, jauhi oleh kalian seluruh yang namanya tagut yang diibadati selain Allah Subhanahu wa taala. Para nabi diutus untuk ini, Syariat boleh berbeda, peraturan boleh berbeda. Tentang zakat, tentang sholat bisa saja berbeda, tapi karena itu syariat, amalan, tetapi akidah satu. Akidah sama. Orientasi dakwah sama, tujuan dakwah sama. Di dalam surat Al-A'raf bisa dibaca lebih jauh bagaimana Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, "U'budullah malakum min ilahin ghairuh." beribadahlah hanya kepada Allah, tidak ada lagi ilah selain Allah untuk kalian. Begitu juga Nabi Hud, begitu juga Nabi Saleh, begitu juga Shu'aib dan nabi-nabi selainnya. Kata-kata mereka sama, "Ubudullah malakum min ilahin ghairu." Beribadalah hanya kepada Allah, jangan kalian beribadah kepada selainnya. Dan ini makna la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada yang kita ibadati tidak ada tempat kita mempersembahkan ibadah. Kita tidak akan menyekutukan sesuatu. Illallah kita hanya persembahkan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani rahimakumullah. Jadi sekali lagi kita katakan bahwa hidup di dunia ini perjuangan kita mempertahankan akidah agar hidup tidak pernah terjerat dengan dosa syirik. Karena ini adalah kebinasaan yang hakiki. Kebinasaan yang hakiki. Begitu syirik menjamah akidah, syirik menghanguskan akidah, ini adalah kebinasaan yang hakiki. Sungguh Allah hanya memfonis orang-orang beruntung hanya orang-orang yang masuk surga. Dan Allah memfonis orang-orang merugi hanya orang-orang yang masuk neraka. Tidak ada lain. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman zuhziha anin nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari azab api neraka dan dimasukkan ke dalam sorga, sungguh dia telah beruntung, jaya, sukses, dan seluruh kata-kata dalam makna seperti ini. Sementara ketika berbicara tentang penduduk neraka, Allah sering berfirman, ulaika humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang merugi. Dzalika huwal khusranul mubin. Itulah kerugian yang nyata. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penduduk sorga dengan penduduk neraka. Penduduk sorga merekalah orang-orang yang beruntung. Berarti penduduk neraka merekalah orang-orang yang merugi. Di dalam Islam, kerugian bukan kerugian duniawi. Tapi kerugian adalah di saat seorang hamba terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Apatah lagi untuk kekal selama-lamanya. Na'udzubillah min dalik. Terjerumus ke dalam neraka saja adalah sebuah kerugian yang nyata, apatah lagi untuk kekal selama-lamanya. Dan ini kasih sayang yang hakiki dari para nabi dan para rasul. Mereka tidak ingin umatnya dijamah untuk selama-lamanya di neraka Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh dakwah yang tidak mengajak umatnya jauh dari dosa syirik, lari daripada dosa syirik, hanya berfokus kepada ibadah, sholat, zakat dan yang lainnya sementara syirik dibiarkan, ibadah-ibadah kepada selain Allah tidak diberantas, ini pada dasarnya bukan dakwah yang hak dan ini pada dasarnya bukan kasih sayang. Untuk apa sholat kalau syirik didirikan? Karena syirik akan menghapus seluruh ibadah yang dilakukan oleh seorang manusia. La inna sholatta la yahbatanna amaluk. Kalau kamu buat syirik, hapus amalanmu. Ayat ini kepada Nabi Muhammad. Ayat ini kepada siapa? Nabi Muhammad. Allah berkata di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, kalau kamu berbuat syirik, kalau engkau berbuat syirik Muhammad, hapus amalanmu. Kalau itu kepada Nabi Muhammad bisa bayangkan. Berbeda dengan kita sekarang di dunia ini, tolak ukur kita umumnya kaum muslimin ya, kita bicara lingkungan kaum muslimin. Kesuksesan itu dinilai dengan kesuksesan duniawi. Bukan kesuksesan ukhrawi. Oleh karena itu mereka akan pandang sebelah mata orang-orang yang duduk di majelis taklim seperti kita. Dan mereka akan hormat Mata mereka akan nyalang melihat ada mobil Mercedes berhenti di depan karaoke. Kenapa? Karena berangkat daripada tolak ukur kesuksesan adalah Mercedes di dunia. Bukan surga di akhirat. Dan apa gunanya kenikmatan sejenak kalau di belakangnya adalah azab selama-lamanya. Di balik itu tidak ada salahnya berjibaku untuk sejenak kalau dibalik itu adalah nikmat untuk selama-lamanya dan inilah akidah kita dan untuk inilah kita hidup kita hidup di dunia untuk berjibaku sejenak hanya sejenak insya Allah untuk mengharapkan nikmat yang hakiki. Sementara orang-orang kufar dan orang-orang musyrikin yang rela berbuat syirik hanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, mereka ingin kenikmatan sejenak lalu mengorbankan kehidupan yang hakiki, biarlah disentuh oleh neraka untuk selama-lamanya. Dan inilah yang dikatakan oleh Allah orang-orang yang merugi. Ikhwani Fiddin, rahimakumullah. Setelah kita tahu begitu besar Allah menempatkan dan murkanya Allah Subhanahu wa taala kepada dosa syirik. Mari kita ketahui apa itu syirik. Syirik secara bahasa artinya mensekutukan, menyekutukan, menjadikan sesuatu sama, syirikat. Tidak hanya satu tapi kita bikin dua atau kita bikin tiga atau kita bikin empat. Dan syirik secara makna syar'i adalah sarful ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala menyerahkan ibadah memalingkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman di dalam Al-Quran wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun Tidaklah Kuciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Dan inilah tauhid. Seluruh ibadah serahkan hanya kepada Allah, niatkan hanya untuk Allah. Harapkan hanya Allah Subhanahu wa taala tujuan kita. Inilah dia ibadah. Untuk inilah kita diciptakan. Salat kita, zakat kita, sedekah kita, majlis taklim kita bukan untuk apa-apa, tetapi hanya untuk mengharapkan ridho Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau ada orang yang memalingkan ibadah ini bukan untuk Allah tapi diserahkan kepada yang lain, maka itulah kesyirikan. Kita tahu ibadah, ibadah adalah seluruh yang Allah cintai dan seluruh yang Allah senangi, baik itu perkataan atau tindak tanduk perbuatan, baik itu yang zahir yang nampak ataupun yang ba yang batin yang tersembunyi. Semuanya harus kepada untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya seorang muslim yang hakiki, seorang muslim yang sejati, seluruh gerak-geriknya mulai dari yang di dalam batin, di lisan, di seluruh anggota badan hanya satu tujuannya, Allah. Tidak akan pernah yang lain. Ini orang yang sudah akidah tertanam baik di dalam jiwanya. Apapun yang dia lakukan Apapun yang dia bicarakan, apapun yang dia niatkan, tidak lain tidak bukan hanya Allah tujuan satu-satunya. Maka dia tidak akan butuh pujian manusia. Dia juga tidak mundur dengan celaan manusia. Yang dia harapkan hanya pujian Allah, yang dia takutkan hanya celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sifat seorang muslim digambarkan di dalam Al-Qur'an la yakhafuna fillahi laumata laim. Orang muslim itu adalah salah satu sifat mereka digambarkan di dalam Al-Qur'an, mereka tidak takut di dalam hal untuk menggapai Allah Subhanahu wa taala, untuk hal beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, mereka tidak takut dan tidak khawatir laumata laim, celaan orang yang mencela. Kalau memang ini adalah ridho Allah, apapun konsekuensinya jalan. Orang tua saya marah, Allah yang penting. Teman saya tidak senang, Allah yang menjadi tujuan. Anak saya tidak suka, Allah Subhanahu wa taala suka. Orang di sekeliling saya marah, yang jelas Allah senang. Ini yang menjadi tujuan utama mereka dan ini inilah hamba Allah Subhanahu wa taala yang tauhid dan akidah tertanam indah di dalam. Oleh karena itu, sahabat Rasulullah SAW merasakan dan mendapatkan sisaan perih, azab yang tiada banding, ya, dan celaan yang silih berganti dengan bervariasi dan bahkan Rasulullah dilempari batu berusaha berusaha orang kufar untuk membunuh beliau semua itu dihadapi oleh Nabi dan para sahabat karena mereka bukan hendak mengharapkan ridho manusia tapi hanya mereka mengharapkan ridho Allah subhanahu wa ta'ala dan orang yang tertanam indah yang seperti ini kepadanya Ibnul Qayyim mengatakan sangat berat hatinya kalau beribadah untuk selain Allah tetapi sebaliknya manusia yang orang yang mengharapkan selain Allah sangat payah dia untuk beribadah hanya kepada Allah Ikhwani fidin rahimakumullah. Seperti kita katakan tadi, kita hidup di dunia hanya untuk menjadi hamba Allah. Tidak untuk menjadi hamba yayasan, tidak untuk menjadi hamba partai, tidak untuk menjadi hamba seorang pemimpin, tidak untuk menjadi hamba hawa nafsu, tidak untuk menjadi yang lainnya, tetapi hanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, seluruh penyimpangan-penyimpangan dan pemalingan ibadah kepada selain Allah harus dijauhi. Karena ini adalah bertolak belakang dengan maksud dan tujuan kita hidup. Ada orang, bukan saja orang ya, banyak orang yang kurang memahami tauhid dan syirik ini. Bahkan mungkin kita katakan tidak memahami daripada la ilaha illallah. Kalimat syahadat pemisah antara kufur dan iman, pemisah antara tauhid dan syirik. Saya pernah diundang untuk memberikan pesantren Ramadan. Hanya dua kali pertemuan di salah satu sekolah menengah atas di Pekanbaru ini yang saya rasa tidak perlu saya sebutkan tapi yang jelas termasuk sekolah yang berbasis Islam di mana seluruh siswinya wajib berjilbab. Mungkin di tengah masyarakat dikenal sudah sekolah Islamilah. Di awal pertemuan, alhamdulillah di saat itu saya di, diminta untuk memberikan materi seputar la ilaha illallah, makna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Di awal pertemuan, saya bertanya kepada seluruh siswa yang hadir. Lebih daripada 100 jumlah mereka. Saya bertanya, saya ingin tahu dari kalian siapa Allah? Silahkan tunjuk tangan yang bisa menjawab. Maka tidak sedikit yang tunjuk tangan. Mulai kita tanya satu persatu. Menurut Anda siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Siapa Allah? Jawabannya tidak lepas dari Allah itu adalah yang menciptakan langit dan bumi. Sebagian mengatakan Allah itu yang memberi kita rezeki. Sebagian mengatakan Allah itu zat yang paling agung yang harus dihormati, yang harus dimuliakan sebagian ya seputar yang seperti ini dan tidak ada jawaban yang mengarah kepada makna la ilaha illallah artinya Allah itu adalah zat yang harus diesakan dalam segala bentuk ibadah karena makna la ilaha illallah adalah itu maka saya katakan kepada mereka setelah semua menjawab semua yang mau menjawab menjawab bahkan saya berikan waktu siapa lagi yang mau menjawab sampai tidak ada lagi yang mau tunjuk tangan saya katakan Wahai adik-adik yang saya muliakan Sesuai dengan jawaban anda Terhadap pertanyaan saya siapa Allah Dan jawaban yang telah anda-anda berikan kepada saya Tentang ilmu kalian tentang Allah Sebatas itu Saya tidak memfokus Saya tidak saya tidak menghukumi yang ada di batin Saya menghukumi apa yang sudah mereka Jawab sesuai dengan jawaban Anda, kalau hanya sekedar itu keimanan Anda sesuai dengan apa yang Anda ucapkan, saya katakan, ternyata keimanan kalian tidak jauh lebih hebat dibanding keimanan kaum musyrikin di saat Rasulullah terjun berdakwah. Karena kaum musyrikin mengerti Allah pencipta langit dan bumi. Wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal arda layakulunna Allah. Kalau kamu bertanya kepada mereka, yaitu orang-orang musyrik, kafir Quraisy, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka akan menjawab, Allah. Kullimanil ardu wa man fiha in kuntum Saya kuluna lillah. Tanya kepada mereka, milik siapa bumi ini? Milik siapa langit ini semuanya? Mereka pasti akan menjawab, milik Allah. Orang musyrikin masih kenal Allah. Karena mereka masih ada agama Nabi Ibrahim yang bersebar sebelumnya di kota Mekah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail berdakwah di sana. Jadi agama itu masih turun menurun. Jadi masih ada sisa-sisa daripada dakwah Nabi Ibrahim. Mereka masih kenal Allah. Jangan bayangkan orang musyrikin itu bagaikan orang Buddha, tidak. Bagaikan orang Konghucu, tidak. Mereka adalah orang yang kenal Allah Subhanahu wa taala akan tetapi menyukutukan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan inilah kesyirikan kafir Quraisy. Mereka beribadah kepada Allah, di samping beribadah kepada Allah, mereka juga beribadah kepada Lata, kepada Uzza, kepada Mana, kepada Hubal dan yang lainnya. Diriwayatkan lebih daripada 360 berhala ada di sekeliling Ka'bah ketika Rasulullah berdakwah di di Mekah dan itu tidak dibasmi oleh Rasulullah, tidak dibom oleh Rasulullah sampai Rasulullah hijrah dulu, terbentuk kekuatan, sudah ada kekuatan kemampuan baru dihancurkan dan itu pun terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Ketika seorang musyrik ditanya oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Kam ta'bud?" Kamu beribadah kepada berapa? Dia menjawab sab'an. Tujuh Sittatun fil ard, enam ada di bumi, wahidun fis sama, satu ada di atas langit. Ini jawaban kafir Quraisy. Oleh karena itu Allah menggambarkan kepada kita di dalam surat Az-Zumar Orang Quraisy berkata, "Mana buduhum ketika diingkari oleh Nabi Muhammad, wahai kaumku, tidak boleh beribadah kepada Uzza, tidak boleh berdoa kepada Mana, tidak boleh meminta rezeki kepada Hubal, tidak boleh menggantungkan harapan, meminta sesuatu, meminta manfaat atau minta dia menolak mudarat dari kalian. Tidak boleh kepada mana uzalata dan yang lainnya. Mereka berkata, mana buduhum. Wahai Muhammad, kami tidak menyembah mereka, kami tidak beribadah kepada mereka. Yang kami ibadati adalah Allah. Tetapi ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami persembahkan ibadah kami kepada mereka, kami berdoa kepada mereka, kami minta mereka dekatkan kami kepada Allah. Ini orang Quraisy. Ternyata kafir Quraisy tahu Allah pencipta langit dan bumi. Ternyata mereka tahu Allah yang memberi rezeki. Ternyata mereka tahu Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan mematikan dan yang lainnya. Tetapi ini tidak cukup hanya ini saja akidah kita benar. Tauhid kita benar. Karena inti daripada tauhid adalah hapusnya syirik. Dan hapusnya syirik dengan la ilaha illallah. Tidak ada tempat saya menambatkan seluruh ibadah kecuali hanya kepada Allah. Ketika saya berdoa, saya hanya berdoa kepada Allah. Ketika saya berzikir, zikir hanya untuk Allah ketika saya bernazar, nazar saya hanya untuk Allah, ketika saya menyembelih, penyembelihan saya hanya untuk Allah. Inilah muslim yang mempraktekkan la ilaha illallah. Lalu kalau ada orang yang berdoa kepada Allah ya juga dia berdoa, kepada wali-wali dan kuburan keramat dia juga berdoa, ini syirik. Ketika berdoa kepada Allah dia minta ya Allah sembuhkan penyakit saya. Ketika pergi ke batu-batu keramat, ke pohon-pohon keramat, ke air-air keramat. Dia juga minta dari air ini, dari batu ini untuk menyembuhkan penyakit anaknya, lalu bernadar di sana, menyembelih-sembelihan di sana, ini adalah perbuatan syirik. Dan ini bertentangan dengan la ilaha illallah. Dan ini yang dibahas oleh hadis ini, barang siapa yang wafat dengan membawa dosa yang seperti ini, dakhalan nar. Kalau tidak tobat, dakhalan nar, pasti masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwahnya mengikis habis bentuk kesyirikan. Tidak ada berhala, tidak ada kuburan, tidak ada tempat-tempat keramat, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya? Orang sekarang dosa syirik malah menjadi sebuah permainan. Na'udzubillah. Di dalam Islam dosa yang paling najis. Perbuatan yang paling terkutuk syirik. Sekarang menjadi permainan. Sekarang menjadi sebuah tontonan bukan saja tontonan tapi amalan. Bukan suatu hal yang aneh ketika kita mendengar ada kambing yang dipotong di kuburan keramat. Ada orang yang berdoa sengaja pergi ke kuburan syekh wali ini wali itu lalu di sana berdoa wahai syekh anakku dalam keadaan sakit saya sudah berobat ke sana dan ke sini saya sudah ke Malaka tapi belum juga kesembuhan datang saya minta kepadamu ya wahai wali Allah tolong sembuhkan anak saya atau wahai wali Allah tolong doakan kepada Allah engkau berdoa kepada Allah, minta Allah menyembuhkan anak saya. Ini adalah bagian daripada kesyirikan. Karena di antara dosa syirik itu adalah menjadikan perantara antara kita dengan Allah. Kita berdoa kepada sesuatu, sesuatu itu kita minta untuk menyampaikannya kepada Allah. Dan inilah bentuk daripada dosa orang musyrikin yang kita sampaikan tadi. Yang Allah sampaikan di dalam surah Az-Zumar. Mana abduhum illa liuqarribuna zulfa. Kita tidak beribadah kepada mereka. Salah engkau kalau kami mengatakan kami menyembah Lata dan Uzza. Tetapi kami menyembah Allah, kami ingin Lata dan Uzza mendekatkan kami kepada Allah. Awal kejadian syirik di permukaan bumi ada lima orang saleh di kaum Nabi Nuh. Wafat pada tahun yang sama. Sehingga membuat kaum muslimin di zaman itu benar-benar kehilangan figur. Lima orang wafat lima orang alim wafat bersamaan dalam tahun yang sama kita saja empat orang para ulama kita wafat dalam dua tahun saja kita begitu kehilangan. Sekarang lima dalam satu tahun. Lalu karena hilang tadi bersamaan timbullah keinginan. Ayo kita rawat kuburan mereka biar bisa kita ziarahi. Ketika kita ziarah kita ingat wasiat-wasiat mereka. Kita ingat wejangan-wejangan mereka. Oke, terlaksana. Dipelihara kuburan mereka wafat generasi ini, datang generasi berikutnya. Eh, mereka dipelihara daripada sekedar begini mendingan kita bangun buat fotonya. Agar ketika melihat wajahnya kita ingat kepada mereka, ingat foto berubah menjadi sebuah bentuk. Kalau foto ah, pudar, kita buat sesuatu yang tidak akan pudar dibangun mungkin dari batu. Begitu seterusnya, akhirnya orang soleh ini menjadi tempat menambatkan ibadah oleh kaum Nabi Nuh. Mereka berdoa kepada dan ini digambarkan di dalam Al-Quran dalam surat Nuh. La tadarunna alihatakum, wa la tadarunna waddan, wa la suwa'an, wa la yagutha wa ya'uqa wa nasra. Lima orang ini, kata Abdullah bin Abbas dalam tafsirannya, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, mereka adalah orang saleh di zaman Nabi Nuh wafat dalam satu tahun lalu umatnya lambat laun hulu kepada mereka berlebihan kepada kuburan mereka lalu orang ini wafat digantikan oleh generasi berikutnya yang lebih bodoh dari mereka sehingga akhirnya kelima-lima ini dijadikan sesembahan selain selain Allah untuk berdoa kepada mereka. Dan fenomena ini ada di dalam kehidupan kita sehari-hari kaum muslimin. Dan ini wajib untuk kita ingkari. Kita ingkari bisa dengan tangan alhamdulillah kalau kita punya kekuatan tidak bisa dengan tangan dengan lisan sebagaimana yang kita lakukan di majelis-majelis taklim di tempat-tempat yang bisa kita sampaikan. Kalau tidak kita wajib mengingkarinya minimal dengan dengan hati. Kaum muslimin kita khawatir mereka menganggap ini sebuah hal yang lumrah saja sehingga akhirnya ketika mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dan dipertontonkan surga dan nerakanya jangankan masuk ke dalam surga tapi malah neraka Allah menanti mereka. Ini yang kita khawatirkan. Untuk kita, untuk keluarga kita, maka ikhwan fiddin rahimakumullah sebagaimana Rasulullah SAW sering memperingatkan keluarganya, umatnya dari dosa syirik, maka kita juga selaku orang yang mengerti dosa syirik ini berbahaya, Dosa syirik ini menghapuskan amalan membuat orang kekal di neraka Allah. Kita juga harus gencar memperingatkan keluarga kita. Tidak ada artinya Mercedes kita persembahkan kepada mereka kalau kita biarkan mereka hanyut dalam dosa syirik. Tidak ada makna sama sekali. Dan fenomena ini sudah banyak dan tidak perlu kita uraikan satu persatu apa yang ada di sekeliling kita. Saya rasa masing-masing kita mengerti dan mengetahui apa bentuk daripada syirik-syirik yang bersebar di tengah masyarakat kita. Ikhwani fiddin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu hadis tadi yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud dan kemudian diriwayat berikutnya hadis berasal dari seorang sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu berkata, datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang lelaki. Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, mal mujibatani. Apa dua hal yang mewajibkan? Dua hal yang mewajibkan. Fakal Rasulullah SAW berkata, barang siapa yang wafat tidak pernah berbuat syirik kepada Allah sesuatu wajib baginya, pasti baginya sorga. Dan barang siapa yang wafat membuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyekutukan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala wajib dan pasti baginya untuk masuk neraka. Itulah mujibatani. Dua hal yang wajib. Kalau ini terjadi wajib neraka. Kalau ini yang terjadi wajib sor sorga. Ikhwani fiddin wajib neraka selama-lamanya dan tidak akan pernah keluar dari neraka Allah. Sementara orang yang datang menghadap Allah tidak pernah berbuat dosa syirik, wajib masuk surga, belum tentu tidak singgah ke neraka. Perlu diketahui. Karena orang yang datang tanpa membawa dosa syirik bisa saja dia datang dengan membawa dosa maksiat selain dosa syirik. Dan dosa maksiat bisa menyeretnya ke dalam neraka Allah. Akan tetapi tidak akan pernah kekal di neraka Allah dia. Suatu saat begitu dosanya habis terbakar oleh api neraka, dia suci kembali, kembali akan diangkat dikeluarkan dari neraka Allah dan masukkan ke dalam surga. Itulah yang dikatakan pasti masuk surga. Walaupun mungkin-mungkin dia akan singgah ke neraka Allah tapi dia pasti akan keluar dari neraka dan masuk ke surga Allah ini akidah alusunnah wal jamaah atau dia datang dengan tanpa membawa dosa syirik tetapi dia datang dengan membawa dosa maksiat Allah subhanahu wa ta'ala tidak azab dia tapi Allah ampunkan dan dia tidak singgah sedikit pun di neraka Allah subhanahu wa ta'ala itu juga bisa karena orang yang datang dengan membawa dosa besar, orang yang datang dengan membawa dosa besar tahta masyiatillah. Terserah Allah. Allah mau azab, Allah azab. Insya'a azab. Kalau Allah ingin azab, Allah azab. Insya'a ghafar. Kalau Allah ingin ampunkan, Allah ampunkan. Tetapi tetap dalam sebuah persamaan mereka pasti akan masuk surga. Kalau mereka wafat tidak pernah berbuat dosa syirik kalau toh pernah berbuat dosa syirik tidak dibawa mati telah dihapus sebelumnya oleh taubat karena Allah berfirman innallaha la yaghfiru an yushraka bih Allah tidak akan pernah mengampunkan dosa orang berbuat syirik kalau mati dalam membawa dosa syirik itu maknanya karena realita di dalam sejarah kehidupan Bahkan dalam biografi para sahabat kita temui seperti yang kita katakan tadi, sekian deretan nama-nama para sahabat termulia, bahkan di antara mereka dijamin masuk surga ketika mereka masih hidup di dunia, ternyata mereka pernah bergelimang dengan dosa yang seperti ini. Tetapi sudah dihapuskan oleh eh, oleh taubat mereka dan ketika mereka masuk Islam, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam menghapuskan seluruh yang ada sebelumnya. Kemudian Riwayat berikutnya dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu taala anhu dan hadis ini masyhur. Abu Dzar radhiyallahu taala anhu berkata, "Saya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pada saat itu beliau sedang tidur. Alaihi thawbun abiyat Di atas beliau berselimutkan beliau dengan sebuah kain berwarna putih. baju yang berwarna putih, kain yang berwarna putih sunnah. Karena Rasulullah cinta dan senang memakai baju yang berwarna putih. Thumma ataituhu fa idza huwa naimun. Kemudian setelah itu datang tadi Abu Dhab pergi kemudian datang lagi. Tapi Rasulullah fa idza huwa naimun masih dalam keadaan tidur. Thumma ataitu kemudian Abu Dhab pergi kemudian datang lagi. Wa qad Pada waktu itu beliau sudah bangun. Fajalastu ilaih maka saya duduk di hadapan beliau, di dekat beliau. Fakal. Rasulullah berkata, Ma min abdin. Tidak ada seorang hamba. Qala la ilaha illallah. Yang sudah mengatakan la ilaha illallah. Tidak hanya perkataan lisan, tapi diyakini oleh hati dan diamalkan oleh anggota badan dan karena itulah iman. Iman adalah perkataan lisan, keyakinan hati dan amalan anggota badan. Tapi kalau la ilaha illallah diucapkan kemudian anggota badan menyelicihi makna ucapan berarti dia menghilangkan sendiri kata-kata la ilaha illallah yang sudah dia ucapkan. Ikrarnya hangus karena dia telah melakukan dosa syirik dengan anggota badannya. Jadi qala la ilallah mengucapkan la ilallah bukan sekedar mengucapkan, tapi rangkaian keimanan, ucapan yang dibenarkan oleh hati lalu diamalkan oleh anggota badan. Nah, kalau itu sudah diucapkan, tentunya dia yakin dan dia amalkan summa mata ala dalika, kemudian dia wafat dengan keadaan seperti itu, illa dakhalal jannah. Orang ini pasti masuk surga. Abu Dar berkata, "Qultu wa in zana wa in sarak." Walaupun orang ini berzina, walaupun orang ini mencuri. Rasulullah menjawab, "Wa in zana wa in sarak." Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kultu, saya katakan lagi kata Abu Dhar, wa in zana wa in sarak, walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri. Kala wa in zana wa in sarak. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri. Tiga kali seperti itu berturut-turut. Kemudian yang keempatnya Rasulullah mengatakan, wa in zana wa in sarak ala ragmi anfi Abu Dhar. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, meskipun Abu Dhar tidak senang. Kala Kemudian Abu Dhar mengatakan fakaraja Abu Dhar wa huwa lalu Abu Dhar pun keluar sambil berkata wa in raghima amfu Abi Dhar walaupun Abu Dhar tidak senang. Ikhwani rahimakumullah. Hadis ini benar-benar menyatakan kepada kita bahwa dosa besar tidak membuat orang kekal di neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sering kita ulang bahwa hadis ini bertolak belakang dengan akidahnya orang Khawarij, bertolak belakang dengan akidahnya orang Mu'tazilah yang menyatakan orang yang berbuat dosa besar kekal di neraka Allah. Hadis ini terang-terang membantah pendapat itu. Tapi bagi orang filsafat kita salah mengatakan orang itu salah dengan berpatokan kepada hadis salah. Karena menurut mereka kebenaran itu nanti adanya di akhirat. Di sini tidak ada kebenaran. Masing-masing kita boleh berpendapat, masing-masing kita boleh ber beristihad, tidak ada kebenaran di dunia. Nanti kebenaran itu ada di akhirat. Lalu mengambil sepotong ayat dan memperkosa makna ayat. Padahal hadis ini jelas-jelas menerangkan kepada kita kalau dia bertauhid, meskipun dia berzina, meskipun dia pernah mencuri dan belum tobat dari dosa itu, pasti dia juga akan masuk surga kata Rasulullah SAW. Ya konsekuensinya walaupun mungkin mungkin saja diampunkan oleh Allah dan mungkin saja di diadab terlebih dahulu. Dan Abu Dhar Abu Dhar melakukan ini takjub dengan hadis ini dan kemudian bertanya tentang meskipun dia berzina walaupun meskipun dia mencuri karena berasal dari sifat benci Abu Dhar kepada dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan beliau ingin mengingkari, tetapi heran. Ya, sangat heran dan karena beliau sangat benci kepada dosa zina dan dosa mencuri sehingga beliau merasa ini dosa yang sangat besar membuat orang terancam dengan neraka Allah. Sehingga Abu Dhar bertanya pertanyaan seperti ini bukan untuk mengingkari akan tetapi karena berasal dari sifat beliau yang sangat membenci kemaksiatan. Ikhwani fillah rahimakumullah. Inilah hadis yang bisa kita baca pada bab ini. Semoga apa yang bisa kita sampaikan, materi yang bisa kita sampaikan bisa kita petik dan bukan sekedar kita petik tapi kita amalkan di dalam kehidupan kita karena sesungguhnya la ilaha illallah bukan hanya sekedar ucapan lisan tetapi dia harus diyakini dengan makna yang sebenarnya dan dia juga harus diamalkan dengan amalan yang sebenarnya. Orang yang mengaku la ilaha illallah tapi amalannya masih melakukan dosa syirik sama dengan orang yang mengatakan saya orang jujur kemudian dalam kehidupannya dia terkenal orang berdusta. Semua orang pasti akan mengatakan kamu tidak jujur dalam ikrarmu, mengatakan kamu orang jujur. Ya, tapi ternyata amalannya berdusta. Kita lebih melihat kepada amalan daripada perkataan seseorang. Orang bisa saja berkata ini tetapi amalannya berkata lain. Maka kalau sebuah ucapan seseorang sudah bertolak belakang dengan amalannya, kita akan mengatakan kamu bohong dalam ucapanmu. Karena apa yang kamu ucapkan tidak selaras dengan apa yang kamu amalkan. Begitu juga sebenarnya la ilaha illallah ini. Begitu dia ucapkan la ilaha illallah bahkan berapa kali di dalam sehari la ilaha illallah bahkan mungkin dilafaskan, bahkan mungkin diwiridkan, bahkan mungkin dizikirkan. Ya, tetapi ketika amalannya mengakuan dosa syirik nggak ada artinya daripada ucapan ini karena la ilaha illallah adalah sebuah keimanan keimanan terbentuk dari tiga hati lisan dan amalan anggota badan ketiga-tiganya akur dengan la ilaha illallah baru dia bisa jalan la ilaha illallah dan itulah yang kita inginkan untuk kehidupan kita Demikian materi kita pada malam hari ini. Nanti kita lanjutkan dengan pertanyaan setelah sholat isya. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. innalhamdulillah hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla wa man yudlil falahadiyalah أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سلم تسليما مزيدا أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله Orang banyak mengira bahwa Kaum musyrikin itu menyembah berhala yang mereka tahu bahwa ilahnya orang-orang musyrikin Quraisy adalah patung-patung sebagaimana ilahnya orang-orang Buddha, Hindu dan yang semacamnya tetapi ketika kita buka lembaran sejarah yang lebih detail kita buka tafsir ternyata kita menemukan suatu hal yang berbeda dari image masyarakat ada empat berhala yang sangat terkenal. Tiga disebutkan di dalam surat An-Najm. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa manat ats-tsalitsatal ukhra. Tidakkah kalian melihat kepada Lata dan Uzza? Dan yang ketiganya adalah Manah. Perlu kita ketahui, ternyata setelah kita lihat sejarah dengan referensi yang lebih berbicara lebih rinci tentang pembahasan sejarah ini, Lata adalah seorang saleh yang di dalam hidupnya terkenal berbakti kepada jemaah haji. Orang yang paling sering menservis jemaah haji menyediakan makanan menumbuk gandum menjadikannya roti dan mempersembahkannya kepada tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Dia orang saleh dianggap di kaumnya. Lalu ketika wafat kuburannya diagungkan. Dan inilah Lata, sebuah kuburan yang disucikan dan diagungkan tempat kafir Quraisy memanjatkan doa. wal Uzza. Yang kedua adalah Uzza. Uzza adalah sebuah batang pohon yang di atasnya ada semacam rumah-rumah yang sering mengeluarkan suara. Jadi Uzza adalah yang termaktub dalam Al-Quran Uzza adalah sebatang pohon kalau yang tadi adalah kuburan keramat, yang ini berarti pohon keramat. Dan yang terakhir mana? Ini benar-benar berhala. Ikhwani rahimakumullah. Kita ungkapkan tiga berhala besar kafir Quraisy ini. Kemudian kita lihat kehidupan dunia kaum muslimin ternyata ini yang dibasmi habis kikis habis sampai ke akar-akarnya oleh Rasulullah SAW di zaman kita di era kita di masyarakat kita kembali berkembang biak di zaman kita di era kita di masyarakat kita kembali berkembang biak. Tidak ada kita yang tidak tahu bahwa banyak kuburan dikeramatkan, tempat orang mempersembahkan nadar, tempat orang mempersembahkan sesembahannya, sajiannya, persembahannya, sesajennya dan yang lainnya. Banyak pohon yang dikeramatkan orang, tempat orang menyembelih, orang khawatir sesuatu disembelih sesuatu di sana. Ini perbuatan syirik. Rasulullah berkata, "Dakhala rajulunil jannata bidzubab wa dakhala rajulun an-nahra bidzubab." Ada seorang lelaki yang masuk surga karena seekor lalat dan ada seorang lelaki yang masuk neraka karena seekor lalat. Pada suatu kaum ada sebuah batang pohon yang dikeramatkan dan tidak ada boleh yang lalu di situ, lewat di situ kecuali harus persembahkan sebuah sesembahan, harus sembelih lewat seorang lelaki. Karib sembahkan, berikan sesembahan, berikan persembahanmu. Dia kata saya tidak punya apa-apa. Yang berkata di penjaga itu karib walau zubaban, sembahkan walaupun seekor lalat Diambil lalat oleh dia, tangkap, sembahkan untuk pohon. Rasulullah katakan dakhalan nar, masuk neraka. Lalu ada seorang laki lewat, karib, dia katakan saya tidak punya apa yang mau saya persembahkan. Karib walau baban Katakan ma kuntu liuqarriba. Saya tidak akan mau mempersembahkan sesuatu. Orang ini dibunuh oleh kaum ini fadakhalal jannah. Dia masuk surga. Ikhwani fid din. Kalau itu seekor lalat, bagaimana kalau dengan seekor ayam? Kambing. Sapi, bagaimana kalau anak sendiri? Dan tumbal dari makhluk sejenis kita yaitu manusia yang sudah dijadikan tumbal untuk makhluk jin untuk tempat-tempat keramat, tempat-tempat yang dikeramatkan itu bukan suatu hal yang tidak kita ketahui. Bukan suatu hal yang menjadi rahasia di tengah masyarakat. Tetapi masih berangah suatu hal yang biasa. Demam anak sedikit, noh di sana tuh. Yang negur tempatnya di sana, sembelih ayam hitam, ayam putih. Na'udzubillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikal. Katakanlah bahwa sesungguhnya salatku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah, tidak boleh tempat lain. Maka kalau kita datang kepada orang-orang yang merasa dirinya adalah orang-orang pintar, yang mengetahui memproklamirkan dirinya tahu yang gaib karena bersahabat dengan makhluk jin dia sering akan menasihatkan kita cari hewan yang yang ciri-cirinya kriterianya seperti ini seperti ini seperti ini untuk disembahkan di sini dan di sini naudzubillah untuk membangun sebuah rumah kita akan sembelih ayam basahi sudut-sudut rumah untuk apa untuk siapa ayam ini disembelih Jadi hal yang seperti ini sudah bersebar dan wajib sekali lagi. Bagi kita yang tahu, wajib kita ingkari. Bisa dengan tangan dengan tangan, bisa dengan lisan dengan lisan. Tidak bisa minimal dengan hati. Hati kita wajib mengingkari. Karena hanya ada satu saja. Hanya ada satu saja, syirik. Kalau ini terjamah neraka. Kalau tidak tobat. Tapi kalau bersih dari dosa syirik, surga. Maka kita harus pertahankan yang satu ini Jangan sampai kita terjerumus ke dalamnya Oleh karena itu saya menasihatkan ikhwan sekalian Jangan pernah Kikir untuk membeli buku-buku akidah Jangan pernah merasa berat membeli buku akidah Kenapa? Karena akidah ini tauhid ini yang akan menyelamatkan kita semua dari neraka Allah. Dan alhamdulillah, kita katakan alhamdulillah, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Buku-buku akidah Allah jadikan kecil-kecil, tipis-tipis, gampang-gampang, murah. Berbeda dengan ilmu hadis yang memiliki 13 jilid, 23 jilid, yang sampai sekarang masih belum bisa diterjemahkan karena tidak ada bangsa pasar yang bisa membelinya. Fikih belasan jilid, buku-buku biografi para ulama belasan jilid, tetapi ketika datang buku akidah satu jilid, bahkan satu jilid tipis seperti ini buku akidah satu jilid tipis. Hanya untuk sepuluh ribu, hanya untuk dua puluh ribu, tetapi tujuan kita sorga Allah tidak ada nilainya sama sekali. ikhwani fiddin Demikian sebagai pembukaan daripada majlis yang kedua ini. Kita silahkan ikhwan sekalian yang memiliki pertanyaan. Andai saya ada ilmunya di sana saya akan jawab. Fadl. Silakan. timbul ketakutan dia takut itu. Hmm. Maka saya tanya apakah dia punya sesuatu itu supaya dia menunjukkan sesuatu seperti jimat gitu. jimat kemana di dompetnya itu jadi dari ditentukan jimat kemudian saya kabari saya kasih tahu tentang fadilah fadilah tauhid gitu. tentang alangkah lebih baiknya dia dengan hadis di toko gitu hadis yeah. toko di mana dosa-dosa yang banyak gitu kan jadi seakan-akan saya melegitimasi atau membolehkan dia untuk melakukan dosa-dosa yang lain tapi asalkan jangan sirik gitu menurut pandangan untuk gimana apakah boleh atau atau apa hanya sekedar membatasi pada dosa-dosa sirik saja gitu? ya pada dasarnya melihat situasi dan kondisi kita katakan melihat situasi dan dan kondisi di saat kita menemukan keadaan-keadaan yang memang inti pembicaraan kita dia harus lepas dari dosa syirik ini. Maka menyampaikan hadis bitaqah menyampaikan hadis bitaqah dan fadilah-fadilah tauhid yang lain itu sangat dianjurkan. Ya. Walaupun seharusnya tidak ada kata-kata dari kita yang seakan-akan menganggap remeh dosa-dosa selain syirik, tidak kita sampaikan hadis ini tanpa sedikit pun ada penekanan dari kita bahwa dosa-dosa yang lain itu gampang. Tidak, tidak ada yang gampang di hadapan Allah. Murkanya Allah atas dosa tidak ada yang gampang. Tidak ada adab Allah itu yang ringan itu tidak ada. Kita semua tahu adab yang paling ringan itu Abu Talib yang mendapatkan hanya sekedar memakai sendal dari api neraka akan tetapi seluruh tubuhnya hangus terbakar dan meleleh karena panasnya api neraka. Jadi tidak ada yang gampang dari murka Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi penekanan kita adalah bagaimana dia lekang dari dari syirik, terhindar habis dari dari dari syirik, masabis habis dari syirik. Kita kemukakan fadilah-fadilah ini itu sangat bagus, tetapi jangan sampai ada sinyal-sinyal dari kita bahwa oh yang lain gampang mah, yang penting syirik hilangkan, gitu. Jangan. Ya itu saja, Allah taala. Pertanyaan apakah itu termasuk syirik atau tidak menembok kuburan atau menulis tulisan-tulisan di kuburan di atas kayu ataukah di atas apa namanya batu nisan dan yang lainnya. Memang ada hadis Nabi jelas di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim bahwa larangan untuk menembok kuburan, larangan untuk menulis-nulis di atas kuburan, larangan untuk duduk di atas kuburan. Tetapi tidak seorang pun dari para ulama kita mengkategorikannya ke dalam dosa syirik. Ini dilakukan oleh agama kita. Lihat, agama kita itu kalau sudah melarang sesuatu, dia pasti melarang apa saja yang bisa menyebabkan sesuatu itu terjadi. Contoh dalam Al-Qur'an, "Kullil mu'minina yaguddu min absarihim wa yahfadhu furujahum." Katakan wahai Muhammad kepada orang-orang mukmin, suruh mereka tundukkan pandangan mereka dari yang haram, haram untuk melihat yang haram kemudian suruh mereka menjaga kemaluan mereka daripada berzina. Allah tidak ingin hamba-hambanya berzina. Bukan hanya zina yang Allah larang, sampai yang paling yang pertama kali menimbulkan perbuatan zina itulah pandangan mata yang tidak terjaga. Ini asal usul zina itu pandangan mata. Orang yang matanya terjaga dari melihat kepada yang haram, insya Allah akan terjaga sampai ke atas. Tetapi asal usul seluruh perzinaan adalah pandangan pandangan mata, lengket di hati, timbul keinginan untuk melakukan. Oleh karena itu Allah kikis sampai kepada pandangan-pandangan mata. Allah juga haramkan duduk berduaan antara seorang lelaki dan wanita yang bukan muhrim. Ya yang sering kita namakan dengan istilah sekarang pacarankah namanya atau ya. Jadi Allah haramkan semuanya. Allah haramkan ikhtilat, Allah haramkan semua itu untuk jangan sampai hamba Allah Subhanahu wa taala lakukan zina. Begitu juga dosa syirik. Begitu Allah larang syirik, Allah larang seluruh-seluruhnya yang bisa mengarah kepada dosa syirik. Salat di kuburan, ya. membangun kuburan, mengagungkan kuburan, menemboknya dan segala macam. Ya. Kemudian terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh juga dilarang dalam agama kita karena itu juga penyebab daripada kesyirikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima hari sebelum beliau wafat menyampaikan sebuah hadis la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid wa inni anhaakum an dzalik Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani karena mereka telah menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai tempat sholat, sebagai masjid. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya saya melarang kalian untuk hal yang seperti itu. Rasulullah mengutus para sahabat seperti Ali bin Abi Thalib, la tada' qabran musyrifan illa sawaitahu bil ard. Jangan kamu tinggalkan sebuah kuburan yang tinggi kecuali kamu ratakan dengan tanah kata Rasulullah dalam Sahih Muslim ketika mengutus Ali radhiyallahu taala anhu. Jadi ini pada dasarnya adalah larangan karena ini bisa mengakibatkan efeknya nanti ke sana. Kalau sudah dibiarkan, dibiarkan, dibiarkan, nanti akan membesar, lama-lama akan menjadi. Jadi ini celah untuk kesana jalan untuk kesana sudah dikikis oleh agama kita supaya tidak terjadi yang lebih besar. Karena sesuatu yang besar pasti bermula dari sesuatu yang yang kecil. Jadi pada dasarnya tidak dosa syirik adalah sebuah kemaksiatan, tetapi kalau ini terpelihara dengan baik akan mengakibatkan dosa syirik, terutama kepada orang-orang soleh yang wafat. Makanya Rasulullah sangat mengikis di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis dikikis. Jangan dikultuskan Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Kul innama ana basyarun mislukum." Ditekankan, katakan Muhammad, saya manusia seperti kalian. Ini penekanan yang sangat kuat supaya kita tidak mengkultuskan Nabi Muhammad manusia termulia. Bukan kita tidak memuliakan, tetapi kita tidak mengkultuskan. Sangat berbeda antara mengkultuskan dengan memuliakan. Kita memuliakan Nabi. Tidak ada manusia termulia di permukaan bumi ini selain Nabi Muhammad, tapi kita tidak mengkultuskan. Ayat ini mengikis pengkultusan. kul innama ana basyarum mithlukum. Katakan, saya manusia seperti kalian. Jadi tidak perlu diangkat-angkat lebih daripada manusia biasa. Bedanya yuha ilayya saya diberi wahyu, kalian tidak. Di dalam hadis Nabi, innama ana abdun saya ini hanya seorang hamba Allah. Seperti kalian, sama. Fakulu Abdullah wa Rasuluh. Katakan saja hamba Allah dan Rasulnya, cukup. Hamba Allah, dia manusia yang tidak boleh diibadati. Tidak boleh, wahai Rasul, saya dalam kesempitan, rezeki saya ini mandek, ini segala macam, saya begini, saya tidak boleh. Haram, ini syirik kepada Rasul apalagi kepada Khumaini. gitu. kepada Rasul saja haram apalagi kepada selainnya apalagi kepada Syekh Burhanuddin itu terkenal sekali tempat orang datang berdoa, bernadar dan segala macamnya dan banyak lagi syekh-syekh yang seperti itu. Nah, Rasul saja tidak boleh. Katakan saya adalah hamba Allah, manusia hamba Allah. Tidak ada lebih tapi saya adalah rasul utusan Allah untuk menyampaikan syariat kepada kalian. Inilah kebenaran. Rasulullah adalah manusia biasa, maksudnya biasa adalah seperti kita, tidak perlu diangkat dia sehingga dia memiliki kekuasaan langit dan bumi sehingga dia bisa menyembuhkan, sehingga beliau bisa menolak mudarat, mendatangkan manfaat. Bahkan di dalam sejarah biografi Rasulullah dibuktikan dengan jelas lemparan batu ternyata bisa melukai Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Tembusan panah bisa melubangi pipi Nabi dan menembus giginya sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah manusia biasa. Jadi tidak boleh. Maka kalau ada orang soleh yang mengatakan saya kebal karena kesolehan saya, dia telah melampaui kenabian. Dia telah melampaui kenabian. Apalagi kalau tidak soleh, tahan pedang lebih lagi. Silakan. Kalau yang dia baca Al-Quran adalah ruqyah, tapi kalau dia baca jampi-jampi ya jampi-jampi. Gitu. Oleh karena itu Rasulullah SAW, Rasulullah tidak mengharamkan ruqyah. Tapi Rasulullah katakan kepada sahabat, "A'ridu alaiya ruqakum." Coba tampilkan kepada saya apa yang kalian baca. Maka silahkan bacakan doa-doa untuk kesembuhan, kan ada ya. Bismillahirrahmanirrahim. syai'un fil ardi wala fis samai samiun alim gitu. A'udzubillah min kulli ma ajidu wa dan yang lainnya kita bacakan hal-hal yang seperti itu itu boleh. Ya, selagi tidak syirik. Tetapi kalau tidak tahu apa artinya tidak boleh diucapkan karena dikhawatirkan di dalamnya ada kesyirikan. Tapi kalau itu hadis Nabi, zikir-zikir tentang Nah, Bagaimana kalau ada orang yang seperti itu? Kita katakan selagi dia berani menampilkan apa yang dia baca dan kita bisa mendengar apa yang dia baca, kita bisa mentelah itu syirik atau tidak syirik, ya Insya Allah tidak apa-apa. Tapi kalau seandainya dia sembunyikan, dia tidak mau ucapkan, maka jangan sama sekali. Karena dikhawatirkan ada jampi-jampi yang berbau syirik permohonan kepada jin, permohonan kepada makhluk halus. Ya. Mungkin kalau dalam kebiasaan ya dalam kebiasaan orang yang seperti itu tidak akan berani untuk menampilkan dan menyuarakan keras apa yang dia ucapkan paling bismillah di pertama La ilaha illallah pertengahan, alhamdulillah terakhir. Sudah selesai. Entah apa di antara bismillah dengan la ilaha illallah tidak tahu, apa di antara la ilaha illallah dengan alhamdulillah juga tidak dimengerti. Wallahu taala Dan sering sekali kita dengar bahwa ini yang dibaca Al-Qur'an dia bilang. Yang dibaca Al-Qur'an. Tetapi ada tambahannya. Nah, tambahan itulah intinya. Alhamdulillah. Jadi Al-Qur'an tidak inti. Yang intinya itu adalah tambahannya tadi. Jadi ada tambahan yang lebih daripada Al-Qur'an. Al-Qur'an ini tidak ada maknanya sama sekali dibacakan kalau tidak ada intinya yang tambahan ini. Siapa yang punya tambahan ini yang lebih hebat daripada Al-Qur'an? seperti itu. Jadi dari logika saja yang logika yang sehat seorang muslim yang mengagungkan agama Allah dan kata-kata Allah di atas segalanya ini sudah tidak masuk ini kategori. Ya sudah ada pelecehan terhadap agama Allah. Nah, kalau yang kata-kata ini tidak sembarangan, pakai cara menuntutnya. Nanti kalau mau bawa benang ini, benang itu, kain ini, kain itu, asam ini, asam itu, jarum segala macam, apa hubungannya di jarum dengan doa? Tapi itulah permainan syaitan tipu daya syaitan yang memperdaya manusia. Manusia terkadang terikat dengan keberhasilan. Oh, orang ini berhasil mengobat berarti obatnya benar. Enggak enggak seperti itu. Kita boleh berobat tapi harus berobat melalui obatan yang syar'i. Wallahu taala. Silakan. Silakan. Terus saya tanya dulu, sejauh mana batas kesabaran itu maksudnya apa? Kalau udah habis sabar mau diapain? Kalau untuk itu sebenarnya Islam tidak pernah mem kalau untuk itu pertanyaannya sampai di mana batas kesabaran kita? Artinya kalau sudah habis batas sabar kita dibolehkan untuk pukul dia, kita dibolehkan untuk untuk datang serang ke rumahnya. Sebenarnya kalau untuk itu pertanyaan, saya katakan tidak ada batas kesabaran. Hah, sabar terus. Tapi kalau sampai di mana batas kesabaran saya sehingga saya boleh pindah rumah dari situ, saya katakan sebaiknya semakin cepat habis sabar semakin bagus. Gitu. Agar kita tidak dipengaruhi oleh rekan-rekan yang selalu membisikkan sesuatu yang jahat. Adapun mau kita balas dengan kekerasan, Islam tidak pernah mengajarkan hal yang seperti itu. Ya, Islam tidak pernah mengajarkan hal, kecuali kita penguasa. Kita mempunyai kekuatan untuk cegah orang ini, larang orang ini, hardik orang ini, pisahkan orang ini dari orang ini, kita punya kekuasaan. Adapun kita yang selevel seperti ini, kita disuruh untuk menjauhi. Ada sebuah hadis persahabatan, Rasulullah mengatakan sahabat yang baik seperti orang yang membawa membawa parfum dan sahabat yang jelek seperti orang yang bersahabat dengan si tukang besi segala macam. Nah, caranya jauhi tukang besi, berdekatlah dengan bersahabatlah dengan orang yang membawa parfum seperti itu. Tidak disuruh. Kalau tukang besi sahabatmu pukul, gak ada itu. Ya. Jadi kesabaran kalau di situ maksudnya habis sabar boleh pukul itu tidak ada ketentuan dalam agama kita. Tapi kalau habis sabar kita harus pindah rumah cari tempat yang lebih aman itu ada secepatnya semakin bagus. Karena kita memang disuruh bergabung bersama orang-orang yang bisa membawa kita ke ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam di dalam kehidupan sehari-harinya dia kan melakukan ibadah betul ibadah agama. Ya. Jadi dia juga tidak peduli apa itu agama dan tidak peduli apa apa yang terdapat dalam yang dalam agama. Hal itu sampai dia meninggal dalam terbawa perbuatan itu. Karena kemudian itu dia tidak tahu apakah dia terjerat kesyirikan atau masih ada lainnya tidak tahu. Kita tidak tahu. Tapi kita yakin bahwa dia terjerat ke dalam kesyirikan. Iya. dia Ya, dia melakukan dia melakukan kesyirikan ya. Ya, karena dia tidak pernah belajar, dia tidak pernah apa tentang agama Allah. Tidak malah tidak peduli sama sekali. Dua pendapat para ulama tentang orang yang terjerat ke dalam dosa syirik dan membawa mati dosa syiriknya. Sementara dia tidak tahu bahwa itu adalah syirik. Sebagian mengatakan di ada uzur untuk dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada uzur. Ya, ada uzur dia karena dia tidak tahu dia terjerat ke dalam dosa dosa syirik. Sebagian pendapat dan ini pendapat Syekh Abdul Aziz bin Bas dan kebanyakan ulama kita yang kita timba ilmu dari mereka, tidak ada uzur bagi orang yang terjerat ke dalam dosa syirik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sebenarnya hanya satu ini yang diminta kita untuk tahu. Hanya satu ini. Sangat diminta kita untuk tahu karena ini yang memisahkan antara sorga kita dan dan neraka kita. Apakah untuk yang satu ini manusia punya udur tidak bisa mengetahui? Begitu lebih kurang. Dan untuk saat ini eh, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, tidak ada udur. Orang musyrikin yang diperangi oleh Rasulullah SAW di antara mereka kemungkinan besar masih ada yang tidak mengerti dosa syirik. Mereka merasa masih beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Persis sebagaimana kehidupan sebahagian daripada kaum muslimin yang kita lihat sekarang. Alhamdulillah min dzalik. Wallahu taala alam. itu semua orang melakukan suatu ritual-ritual itu seperti ritual bulan keramat gitu Sementara kita, kita yang berada di tengah-tengah itu kita nggak kuasa untuk mencegahnya. Kalau kita mengadakan suatu kekerasan, karena Islam juga tidak ya, Islam itu tidak menginginkan kekerasan gitu. Jadi hmm. kita tahu, oh ini mereka mengadakan dosa syirik, kita perangi mereka, kemudian kita kita ciduk mereka, ini misalnya kan, itu nggak mungkin kita lakukan. Kemudian kita tetap berada di lingkungan itu. Apakah kita akan mendapat suatu imbasan dosa dari Ya. Yeah. Pada dasarnya amar ma'ruf nahi mungkar. Khusus untuk nahi mungkar ada tiga tingkatan. Tingkatan pertama kalau kita sanggup ingkari dengan tangan. Dan ini adalah bagi orang-orang yang punya kekuasaan untuk mengingkarinya dengan tangan. Dan kekuasaan itu relatif. Ya, ada orang kekuasaannya negara, ada orang kekuasaannya provinsi, ada orang kekuasaannya RT, ya, tangga, ada orang kekuasaannya sebuah rumah tangga, maka selagi dia bisa ada kekuasaan dia di situ dia harus ingkari dengan dengan tangannya. Kalau tidak sanggup, maka dia ingkari dengan lisan. Ya. Nah, hal yang seperti tadi, kalau dia bisa ingkari dengan lisan, lebih bagus alangkah baiknya dia ingkari dengan lisan. Ya. Karena dia berharap ada orang yang lepas dari dosa syirik karena nasihat lisannya. Itu pertama yang jelas ya. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana kalau itu juga tidak mungkin? atau sudah dilakukan tetapi tidak membawa apa-apa kecuali permusuhan dari kaum kepada dia. Apakah orang ini terimbas dosa? Kita katakan tidak sama sekali. Dengan syarat dia tidak merestui, hatinya harus mengingkari. Kalau dia tidak bisa mengingkari secara lisan, dia harus mengingkari secara secara hati, hatinya benci kepada perbuatan itu. Nah, kalau itu sudah terjadi, dia tidak sama sekali tidak akan terimbas dosa syirik ya demikian materi kita pada malam hari ini kita akhiri subhanakallahumma bihamdik syadallah ilaha illa anta astaghfiruka walhamdulillahi rabbil alamin